Bahkan dia adalah sifat manusia-manusia yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, memiliki derajat-derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala disifatkan dengan sifat ini. Nabi Nuh alaihi salatu wasallam berkata, Inni lakum rasulun amin. Sesungguhnya saya bagi kalian adalah seorang utusan yang terpercaya. Dan Nabi Hud alaihi salatu berkata, "Wa ana nasihun amin." Dan saya terhadap kalian adalah seorang pemberi penasehat, pemberi nasihat, seorang penasehat yang terpercaya. Dan juga Nabi Salih Nabi Lut, Nabi Shu'aib, mereka semuanya mengatakan ini innilakum rasulun amin. Sesungguhnya saya bagi kalian adalah seorang utusan yang amanah, yang terpercaya. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifati malaikat yang terdekat kepadanya yaitu Jibril alaihissalatu wassalam sebagai seorang makhluk yang amanah di kuwatin inda dil arsy matin yang memiliki kekuatan di sisi arsh yang sangat kuat muta'in sama amin yang ditaati dan di, di sana dia amanah memiliki sifat amanah dan juga Rasulullah SAW diberikan lakop julukan Sadiqul Amin sebagai seorang yang jujur dan terpercaya, seorang yang amanah. Beliau diberi julukan oleh kaumnya dan diakui oleh teman maupun lawan. Sampai musuh-musuh Islam pun mengakui bahwasanya Rasulullah SAW adalah Al-Amin. Beliau adalah orang yang amanah, Beliau adalah orang yang terpercaya. Beliau adalah orang yang mengemban amanah. Tidak pernah menelantarkan amanah yang diberikan kepadanya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. takunu amanatikum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian berkhianat. Khianat adalah lawan dari amanat. Janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya dan kalian mengkhianati amanah-amanah yang diberikan kepada kalian. Dan amanah, para ulama membagi amanah menjadi, menjadi dua. Amanah atau menjadi beberapa bagian. Di antaranya amanah dalam bentuk maliyah. Amanah dalam bentuk maliyah yaitu amanah dalam bentuk harta. Yaitu seorang menyalurkan hartanya tepat pada tempatnya sesuai dengan yang diamanahkan kepadanya. Ia memiliki harta di antara bentuk amanahnya, dia membagikan harta ini secara adil kepada anak-anaknya. Rasulullah SAW bersabda, "I'dilu baina auladikum." Berbuat adilah kalian di antara anak-anak kalian. Membagi harta dengan anak-anak harus adil. Ini bentuk amanah di dalam harta. Dan dalam bentuk aman di dalam harta adalah bersedekah pada tempatnya memilih tempat-tempat yang layak untuk bersodokoh padanya. Dan di antara bentuk amanah maliyah adalah jika ada seorang menitipkan harta kepadanya, maka dia memberikan kepada orang yang diamanahkan kepadanya. Seperti seorang memberikan harta untuk kepentingan madrasah atau ma'had, maka dia tidak boleh menyalahgunakan amanah yang diberikan kepadanya. Dia harus menyalurkannya dan menyampaikannya kepada yang berhak, kepada madrasah atau ma'had tersebut. Demikian pula seperti panti asuhan dan semisalnya dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian amanah yang lainnya adalah amanah dalam bentuk wilayah, kekuasaan. Diberikan kepadanya kekuasaan, maka wajib baginya untuk memegang amanah di dalam kekuasaan ini seorang yang diberikan amanah menjadi seorang pejabat tinggi seperti presiden gubernur, bupati, maka dia harus menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya, tidak menelantarkan amanah yang diberikan kepadanya, tidak menelantarkan rakyat, tidak menelantarkan tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Dan di antara bentuk wilayah adalah kepemimpinan dalam bentuk di dalam keluarganya. Seorang suami adalah pimpinan bagi maka dia harus menjalankan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Rasulullah SAW bersabda, Warajul ra'in ala ahli baiti, wahyu wahwa ra'iyatun, wa mas'ulun an ra'iyati." Dan seorang laki-laki itu adalah pimpinan bagi keluarga di rumahnya, maka dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Dia akan ditanya akan amanahnya. Dia akan ditanya akan beban yang dibebankan kepadanya. Demikian pula dalam bentuk amanah, dalam bentuk wilayah, kekuasaan adalah amanah seorang imam untuk mengatur makmumnya. Amanah seorang imam untuk mengatur makmumnya. Demikian pula setiap orang yang memiliki andil di dalam bentuk kepemimpinan, mas'uliyah, kekuasaan atau pengaturan maka wajib baginya untuk memegang amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian menyampaikan amanah itu kepada yang berhak. Kepada berhak. Setiap orang wajib untuk menunaikan amanah yang dibebankan kepadanya. Wajib untuk menunaikan amanah yang dibebankan kepadanya. Dan penelantaran terhadap amanah adalah bentuk dari bentuk-bentuk kerusakan dan merupakan ciri dari ciri-ciri zaman itu sudah rusak. Rasulullah SAW bersabda, "Idza amanah, fantadiru sa'ah." Jika telah ditelantarkan amanah, maka tunggulah hari kiamat. Dan juga dalam riwayat yang lain Allah Rasulullah SAW bersabda, "Ida usidal amr ila ghairi ahliha tantadirus sa'ah." Ini salah satu bentuk penelantaran dari amanah. Jika perkara itu sudah dilimpahkan kepada yang bukan ahlinya, maka hendaklah dia menunggu hari kiamat. Ya. Menunggu hari kiamat ciri-ciri kerusakan. Dan Rasulullah SAW bersabda, saya di zaman akan datang nanti suatu zaman, suatu waktu. fi hal kadib. Orang pendusta akan dianggap jujur. Wa yukadzibu fi Orang yang jujur dianggap sebagai pendusta wa wa yu'tamanu fiha al seorang pengkhianat dianggap orang yang amanah wa yu'tamanu fiha al sedangkan seorang pengkhianat dianggap ya beramanah dan wa fihal amin orang-orang yang amanah dianggap pengkhianat terbalik ya zaman sudah terbalik ketika mendekati akhir zaman yaitu amanah ditelantarkan orang-orang pengkhianat sudah dianggap mereka lah pemegang-pemegang amanah jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menelantaran terhadap amanah adalah merupakan ciri kaum yang paling rusak yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka adalah ulaikahumul kadzibun mereka adalah orang-orang pendusta yaitu orang-orang munafik Rasulullah SAW menyebutkan ayatul munafik Tanda-tanda kemunafikan, tanda-tanda orang munafik ada tiga. Di antaranya idak tumina khon. Jika dia diberikan amanah, dia berkhianat terhadap amanah yang diberikan kepadanya tersebut. Dan juga dalam hadis Abdullah bin Amr bin As yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Arba'un" ada empat perkara. Mangkunna fihinna barang siapa yang ada padanya empat perkara tersebut karena munafikan khalifan maka jadilah ia seorang munafik yang murni munafiknya ya wa kana barang siapa ya yang terdapat padanya khaslatun ya sebagian atau dari satu perangai dari perangai-perangai tersebut ya, maka dia mendapatkan bagian khaslatun minan nifaq ya dia mendapatkan bagian dari kemunafikan. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda, "Idak tuminakan. Jika dia diberikan amanah, dia pun berkhianat terhadap amanah yang diberikan kepadanya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan ciri-ciri yang lainnya di antaranya wa ada tak kadzab. Jika dia bercerita, berbicara dia pun berdusta. Ya. Wa ida jika dia berjanji dia mengingkarinya wa idza qala fajar jika dia berdebat dia pun berbuat kekejian di dalam perdebatannya ya. berbuat kejahatan jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan di antara bentuk penelantaran amanah yang paling besar adalah menelantarkan amanah yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amanah yang merupakan amanah terbesar yang merupakan amanah yang merupakan tujuan diciptakannya manusia di permukaan bumi ini yaitu amanah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna aradna al-amanata ila sama ila samawati wal ard wal jibal." Sesungguhnya kami telah memberikan ingin memberikan memperhadapkan amanah tersebut kepada ilah samai wal ardi wal jibal kepada langit kepada bumi dan kepada gunung-gunung fa'abaina an yahmilnaha maka bumi langit bumi dan gunung-gunung tersebut enggan untuk menerima amanah yang besar tersebut ya. minha merasa berat terhadap amanah yang dibebankan kepadanya. Wa hamala al-insan dan manusia pun mengambil amanah tersebut. Wa kana al-insan ya, wa kana al-insanu zaluman jahula dan adalah manusia itu betul-betul berbuat zalim dan berbuat kebodohan. Mereka berbuat zalim tak kala malaikat mau menerima dan mereka berbuat kebodohan. Tak kalah mereka menerima amanah tersebut, ternyata mereka menelantarkannya dan tidak mau mengemban amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Tidak mau beribadah kepada Allah dengan ibadah yang sebenarnya. Menelantarkan peribadahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menelantarkan maksud diciptakannya mereka di permukaan bumi. Yes. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inilah bentuk penelantaran amanah yang paling besar yang setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap amanah yang diberikan kepadanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum ya fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim.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 Rasulullah SAW bersabda, "Ala ta'manuni wa ana aminun man fis sama." Tidakkah kalian menganggap saya amanah sedangkan saya adalah orang yang dianggap amanah terhadap yang di langit. Dan dia adalah sifat yang dimiliki oleh orang-orang beriman. Dan dia adalah sifat yang diakui kebaikannya oleh orang-orang yang baik sampai orang-orang yang bejat sekalipun. Tidak ada seorang yang jahat pun kecuali dia pasti akan memuji sifat al, sifat amanah sifat amanah dan tidaklah amanah kecuali membawa kebaikan oleh sebab itu seorang pedagang contohnya yang amanah dia akan berhasil di dalam perdagangannya sampai-sampai walaupun pedagang tersebut adalah bukan muslim jika dia amanah di dalam perdagangannya, maka dia akan mendapatkan hasil yang baik dengan perdagangannya karena amanah. Apalagi sifat tersebut harusnya dimiliki oleh orang-orang yang beriman, orang muslim. Dan Rasulullah SAW menyebutkan at-tajirul amin, seorang pedagang yang terpercaya yang amanah. Dia akan bersama ma'asyuhada bersama orang-orang yang syahid iya, di surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika sifat amanah ini membawa kebaikan bagi setiap orang pada umumnya, maka apakah tidak lebih pantas bagi seorang penuntut ilmu untuk memiliki sifat amanah ini? Iya, untuk memiliki sifat amanah ini. Dan sifat amanah bisa dimiliki oleh setiap orang dan diharuskan bagi setiap orang. Karena setiap orang merupakan pimpinan bagi dirinya dan setiap orang memiliki wilayah terhadap dirinya dan keluarganya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap dari kalian adalah pimpinan dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Menjalankan amanah terhadap apa yang dibebankan kepadanya. Seorang guru amanah dengan wilayahnya, tidak melantarkan pengajaran kepada murid-muridnya. Demikian pula seorang murid tidak melantarkan, tidak berkhianat terhadap amanah yang diberikan kepadanya. Diberikan ia wilayah terhadap pelajaran-pelajaran. Hendaklah dia amanah di dalam merojah pelajaran. Kemudian memiliki adab-adab di dalam majelis ilmu memiliki adab-adab di dalam menuntut ilmu dan seterusnya dan seterusnya. maka tak seorang pun yang tidak butuh suatu sifat yang dinamakan amanah dan dia adalah sifat yang mulia yang mengangkat seseorang derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma qil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiyun qaribun mujibud da'wat ya qadhi al hajat. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعدكم لعلكم تذكرون